pengertian syahadatu anna Muhammadar Rasulullah bahwa persaksian tersebut bukan hanya sekedar persaksian belaka yang diucapkan dengan mulut akan tetapi persaksian bahwa Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah persaksian yang di sana ada keharusan-keharusan ada beberapa konsekuensi yang harus dijalankan oleh seorang muslim di atas persaksiannya itu yang mana inilah yang disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala dari empat hal. Yang pertama adalah ketaatan terhadap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah membenarkan apa saja yang dikhabarkan oleh beliau. Yang ketiga adalah menjauhi apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang keempat yang merupakan syarat diterimanya amalan yaitu kita tidak beramal kita tidak berbuat dalam perkara ibadah kecuali apabila berdasarkan contoh yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan setelah itu berarti beliau telah menyelesaikan penjelasan tentang syahadatain. Yang mana beliau rahimahullah hendak menyempurnakan di dalam kitab ini pendalilan dari lima rukun yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai arkanul Islam. Maka kemudian beliau menyebutkan di sini dalil tentang salah dan dalil tentang zakat bahwa keduanya adalah merupakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum muslimin. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala selalu menggandengkan antara perintah untuk mendirikan salat demikian pula perintah untuk menunaikan az-zakah wa aqimus salah wa atu zakah alladzina yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah sering disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara salat dan zakat secara bergandengan termasuk pula di dalam hadis eh, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang beliau sebutkan sebagai dalil bahwa salatu wa zakah adalah merupakan ibadah yang hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam suratul Bayyinah ayat 5 di mana di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hakikatul ibadah yaitu tafsir dari at-tauhid lalu kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang beberapa jenis ibadah di antaranya adalah salat dan az-zakah. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma umiru dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin melainkan agar mereka menyembah mentauhidkan Allah memurnikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala hunafa yang condong kepada tauhid dan jauh dari syirik. Wa yuqimuna sholata wa yu'tuna zakah. Dan mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah. Ini adalah merupakan agama Allah Subhanahu wa taala yang lurus yang tidak ada kebengkokan di saat mereka istiqamah di atas perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Berkata Al-Allama Ibn Utsaimin rahimahullah menjelaskan tentang perkataan Syekh wa dalilus salati waz zakah. Ay anna salata waz zakata ad-din. Bahwa salat dan zakat itu termasuk dalam salah satu di antara poin agama. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimu salata wa yu'tu zakah wa hadhihi al-ayatu 'ammatun syamilatun ayat Allah ini umum dan mencakup lijab lijami'i anwa'il ibadah ya bagi seluruh jenis-jenis ibadah. Sini umum. Illa liya'budullaha agar mereka menyembah kepada Allah, yakni menyerahkan segala macam jenis ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala budda an yakuna al-insanu fiha mukhlisan lillahi azza wa jal. Maka haruslah seorang manusia dalam perkara-perkara ibadah ini ikhlas. Dalam beribadah hanya kepadanya. Hanifan. Condong kepada tauhid. Muttabi'an li syari'atih. Dan senantiasa mengikuti syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan ketika beliau Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab membawakan dalil dari surah Al-Bayyinah bahwa apa yang disebutkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala ini liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa setelah Allah menyebutkan bahwa mereka tidaklah diperintahkan melainkan agar mereka menyembah hanya kepada Allah lalu kenapa diperintahkan salat disebutkan perintah salat menegakkan salat dan menunaikan zakat padahal bukankah salat dan zakat tersebut termasuk ke dalam jenis ibadah itu sendiri. Maka beliau mengatakan hadza bahwa ayat Allah ini min babi afil khas alal am. Termasuk ke dalam bab mengatafkan yang khusus kepada yang umum. Mengatafkan yang khusus kepada yang umum. Yaitu wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah Keduanya termasuk dalam jenis ibadah. Dan telah disebutkan sebelumnya, liya'budullah. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyebutan sholat dan zakat ini khusus diatafkan kepada yang umum. Nah, dan itulah mereka diperintahkan. Dan ini banyak sekali dalam al Quran Al Karim. Dan sering kita contohkan Hafidhu ala salawati wa as-salatil wusta. Jagalah salat-salat. Disebutkan terlebih dahulu secara umum, lalu dikhususkan. Dan demikian pula salat al-wusta. Naam. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yang kihuha. Padahal imra'at termasuk dalam dunia. Tapi disebutkan secara khusus mimba atfil khas alal am. Termasuk ke dalam bab mengatafkan, mengikutkan yang khusus kepada yang kepada yang umum. Dan faedahnya bahwa ini untuk memberikan tanbih peringatan demikian pentingnya yang disebutkan secara khusus itu dibandingkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Lianna iqamatas salati wa ita'az zakah minal ibadah. Karena menegakkan salat, menunaikan zakat, bukankah itu termasuk ibadah? Walakinnahu subhanahu wa ta'ala nassa 'alaiha lima lahuma minal ahammiyati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara nas tentang salat dan zakat karena keduanya ya yang sangat penting, lebih penting dari yang lain. Fasolatu ibadatul badan. Disebabkan karena solat itu ibadah yang hubungannya dengan jasmani. Iya kan? Kita dalam melaksanakan solat dengan gerakan-gerakan. Nah, dengan jasmani kita. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa zakatu ibadatul mal Sedangkan zakat hubungannya dengan apa yang dimiliki oleh seorang muslim berupa harta yang akan dia keluarkan apabila telah mencapai nisab dan mencapai haul. Nah, berdasarkan yang telah ditentukan di dalam syariat. Wahuma qarinatani fi kitabillahi azza wajal. Dan keduanya itu selalu digandengkan di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Disebabkan karena salat ibadatul jism, ibadatul badan. Sedangkan az zaka ibadatul mal. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Wa yuqimu salah wa yutu zaka wa dhalika. ay ibadatullahi mukhlisina lahud-din hunafa wa iqamu salah wa itau zaka. Yang demikian itu Ya. Itunya kembali ke mana isim syarahnya Yaitu kembali kepada ibadatullah. Beribadah kepada Allah. Mengikhlaskan ibadah itu hanya untuk Allah. Mencondongkan kepada tauhid. Menegakkan sholat. Dan menunaikan zakat. Seluruh jenis ibadah. Wadhalika. Isyarat pada zalika. Kenapa tidak disebutkan hadza? Hmm? Kenapa dikatakan dzalika? Seperti juga dalam awal surah Al-Baqarah. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu. Kenapa enggak dikatakan hadal kitabu? Naam, isyara lil bu'd. Untuk mengisyaratkan pada yang jauh yang menunjukkan ta'zim, pengagungan terhadap ibadah tersebut ataukah terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala tersebut. Naam. Yang demikian itu, yaitu apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berupa ibadah. Dinul qayyimah. Ay eh, dinul millatil qayyimah. Yaitu agama yang lurus. Allati la wijaja fiha. Yang tidak ada kebengkokan padanya. Lianna hadinullahi azza wa Wa dinullahi mustaqimun. Karena agama Allah Subhanahu wa taala ini merupakan agama yang lurus yang tidak ada kebengkokan. Ya, ini kebengkokan yang akan mengantarkan pada kecelakaan. Sama sekali tidak ada. Nah, itulah agama Allah Subhanahu wa taala. كما قال الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus maka ikutilah ini jalanku yang lurus maka ikutilah jalan tersebut jalan Allah Subhanahu wa taala Itulah jalan yang ditempuh oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tattabi'us Jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang menyimpang itu tadi. Serong ke kanan, serong ke kiri itu jalan-jalan iwijaj. Jalan-jalan yang penuh dengan kebengkokan dan kemiringan, penyimpangan dari jalan Allah. Yang penyebab yang akibatnya adalah fatafarraqa an berpecah kalian itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil ayatul karimatu Ayat yang mulia ini kama tadammanat dzikral ibadi was salah Sebagaimana ayat ini mengandung penyebutan tentang ibadah dan tentang salat faqad tadammanat haqiqatat tauhid maka sungguh telah mengandung pula hakikat pentauhidan seseorang kepada Allah. Wa annahu al-ikhlasu lillahi azza wa jal. Dan bahwa ini merupakan keikhlasan seseorang kepada Allah. Min ghairi mailin ila syirki. Tanpa kecondongan seseorang kepada kesyirikan faman lam yukhlis lillahi lam yakun muwahhidan maka barang siapa yang tidak ikhlas dalam beribadah kepada Allah maka dia berarti tidak bertauhid lah inti tauhid kan ikhlas nah, kalau seorang beribadah dengan tidak ikhlas lam yakun muwahhidan fitil kal ibadah tidak dikatakan dia bertauhid dalam ibadah tersebut. Wa man ja'ala ibadatahu li ghairillah lam yakun muwahhidan. Barang siapa yang menjadikan ibadahnya itu kepada selain Allah, maka tidaklah dia dikatakan tauhid, bertauhid. Ya, satu jenis ibadah saja diserahkan kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih pada selain Allah, dan seterusnya, maka tidak dikatakan sebagai muwahid. Bahkan dinyatakan sebagai seorang musyrik, kafir, kharij, anil millah. Keluar dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa siam, Dalil tentang puasa ay dalil wujubihi yaitu dalil yang menyatakan wajibnya puasa yang dimaksud di sini adalah puasa di bulan Ramadan yang merupakan bulan yang diwajibkan atas kaum muslimin untuk berpuasa dan tidak ada kewajiban mereka dalam berpuasa setiap tahunnya kecuali Ramadan. Nah, Kecuali kalau mereka bernadar atau di saat mereka harus membayar kafalah dengan puasa. Akan tetapi yang setiap rutin setiap tahun itu tidak ada kewajiban kecuali berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang badu dalam hadis Bukhari Muslim Hadis Talha bin Ubaidillah. Seorang datang kepada Rasulullah dari Badu. Lalu kemudian bertanya tentang hal-hal yang wajib di dalam agamanya. Lalu di antara jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suma Ramadan. Salah satu kewajiban itu adalah kamu berpuasa di bulan Ramadan. Lalu dia bertanya, hal alayya ghairuha?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 Dari pernyataan Allah sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian ada beberapa faidah dari lafad ini. Awalan yang pertama ahamiyatus siam. Ya. Pentingnya berpuasa haitsu faradahu Allah azza wa jalla al umami man qablana. Sampai karena pentingnya puasa ini, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mewajibkan bagi umat ini, tapi umat sebelumnya. Telah diwajibkan atas mereka. Nah. Ya, Bukan berarti wajib atas mereka Ramadan. Mungkin di hari yang lain, mungkin di Ashura. Mungkin cara mereka berpuasa juga lain. Yang jelas, mutlak kewajiban puasa itu ada pula pada mereka. Umat-umat sebelum kita. Berdasarkan ayat ini. Ya, ini menunjukkan bahwa berpuasa itu adalah kemaslahatan sepanjang zaman Nah, kemaslahatan sepanjang zaman. Karena kemaslahatan sepanjang zaman sehingga diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya pada zaman Rasulullah akan tetapi zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pun telah diwajibkan atas mereka. Wa yadullu ala mahabbatillahi azza wa jalla lahu dan ini menunjukkan atas kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap puasa itu. Wa annahu lazimun likulli ummah dan bahwa itu adalah suatu hal yang wajib bagi setiap umat. Naam. sehingga dari sini menunjukkan bahwa pintu rojian yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa bukan hanya dari, dari kalangan umatnya Rasulullah tapi dari umat-umat sebelumnya yang mereka juga berpuasa akan memasuki pintu tersebut. Nah, yang kedua, thanian, at-takhfifu ala hadhil ummah. Memberikan keringanan kepada umat ini. Haitsu inna lam tukallaf habis siam, Di mana mereka meyakini bahwa Oh ternyata bukan hanya mereka saja yang diwajibkan. Sehingga agak ringan. Ya. Kalau kemudian yang diwajibkan itu hanya umat ini saja, mungkin mereka berpikir lalu kenapa umat dahulu nggak ada kewajibannya? Mereka tidak diwajibkan, kenapa? Wah, rasanya berat betul syariat ini dibanding dengan syariat yang terdahulu. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa umat yang terdahulu pun berpuasa maka kita pun lega. Oh, ternyata memang ya kewajiban ini, beban ini bukan hanya umatnya Rasulullah SAW. Sehingga mereka pun merasa ringan. Ya, kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, mereka bisa mengamalkan. Kenapa kita tidak bisa mendirikannya, mengamalkannya? Alladhi qad yakunu fihi masyakkatun 'alan nufus wal abdan yang mungkin saja terdapat kesulitan atas jiwa, demikian pula jasmani kita untuk berpuasa. Maka di saat kita mendengar ternyata umat terdahulu pun mereka berpuasa, maka ini menimbulkan suatu keringanan kita untuk terdorong berpuasa. Salisan. Yang ketiga, al-isyaratu ila anna Allah Ta'ala akmala li ummati dinaha di sini terdapat isyarah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan bagi umat ini agamanya. Haitsu akmala al fadha'il lati sabaqat li ghairiha. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka keutamaan-keutamaan yang telah lalu dari selain mereka. Jadi apa yang utama di kalangan umat yang lalu tetap disyariatkan pada umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di dalam umatnya Rasulullah ada berbagai keutamaan-keutamaan yang tidak didapatkan oleh mereka dari umat yang terdahulu. Sehingga mereka pun jadi umat yang termulia. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا Nah, Inti dari berpuasa itu adalah la'allakum tattaqut. Agar kalian jadi orang-orang yang bertakwa. Bayanallahu azza wa jalla fi hadhihi al-ayah. Allah azza wa jalla menjelaskan di dalam ayat ini hikmat siyam. Hikmah kenapa diperintahkan berpuasa? Biqaulihi berdasarkan firman-Nya la'allakum tattaqun ay tattaqun Allah kalian bertakwa kepada Allah bisiyamikum dengan puasanya kalian wa ma yatarattabu alaihi min khisalit taqwa dan apa yang didapatkan seorang dari perkara-perkara takwa itu Waqat asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam ila hadhihi al-fa'idah biqaulih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan isyarah kepada faedah ini dengan sabdanya Man lam yada' qaula zuri wal amala bihi Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan bahkan mengamalkannya falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu maka Allah tidak punya keinginan pada dia di saat dia meninggalkan makan dan minumnya kalau dia tidak meninggalkan perkataan dusta nah mengamalkan amalan zur ya kapan amalannya itu diterima kapan puasanya itu afdol kalau mereka ninggalkan segala perkara yang menjauhkan mereka dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu demikian banyak anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bertakwa, untuk berpuasa. Ya, dalam rangka untuk menjaga syahwat, para pemuda dianjurkan untuk berpuasa. Naam, yang hasilnya adalah membina ketakwaan seseorang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilul hajj ay dalil wujubihi. Dalil yang menunjukkan wajibnya haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Dan bagi Allah 'alan nas kewajiban atas manusia untuk berhaji ke Baitullah maka dari lafaz ala nas menunjukkan wajibnya. Nah, dan demikian pula pada ayat yang selanjutnya Allah menyatakan waman kafara siapa yang kafir yakni siapa yang meng, tidak ingin menunaikan ibadah haji maka dia kafir menunjukkan apa ini wajibnya ya tapi wajib ini mu'allakun bisyarat. Wajib ini digantungkan pada satu syarat. Yaitu apa? al Mempunyai kemampuan. Kemampuan fisik. Kemampuan harta. Bekal dalam perjalanan. Sampai ke tujuan. Wa hadhil ayatu nazalat fi sanati tasi'ati min at minal hijrah. Ayat ini turun pada tahun ke-9 dari Hijriyah. wabiha kanat faridatul hajj dan pada waktu itulah diwajibkannya haji. Walakin Allah Azza wa Jalla kal, akan tetapi Allah menyatakan man istatua ilaihi sabila Barang siapa yang mampu berjalan menuju ke Makkah. Fafi dalil ala anna man lam yastati' fala haraja alaih. Au fala hajja alaih. Maka di dalam hadis eh, ayat ini terdapat dalil bahwa yang tidak mampu maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk menunaikan ibadah haji. Wa man kafara fa inna Allah ghaniyun 'anil 'alamin. Fi qaulihi ta'ala wa man kafar barang siapa yang kufur Kenapa kufur? Karena tidak ingin haji. Begitu. Maka sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam. Dalilun ayat ini merupakan dalil ala anna man tar ala anna tarkal haji mimman istata'a ilahi sabila yakunu kufra. Ini terdapat dalil bahwa meninggalkan haji bagi orang yang mampu, dia sudah punya kemampuan, perjalanan, fisik, uang, bekal, dia punya kemampuan untuk itu. Tapi dia tidak ingin haji. Maka ini menjadi kekafiran atas dia. Ya. Kekafiran ini bagaimana? Kufrun la yukhriju minal millati. Kekufuran yang tidak mengeluarkan dari agama. Kufrun apa yang namanya, kawan? Kufrun dona kufrin. Kekafiran yang tidak sampai mengeluarkan seorang dari Islam. Kecuali kalau dia menyatakan bagi saya menurut pendapat saya bahwa menunaikan ibadah itu ibadah haji hukumnya tidak wajib. Nah, ini berarti apa? Menghalalkan, mengharam apa? Menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. menetapkan satu hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan wajib, dia mengatakan tidak wajib, mengingkari kewajiban. Maka dalam hal ini dia menjadi kafir. Ya. Karena istihlal dengan perbuatan tersebut dengan amalannya itu menyebabkan dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahwa haji itu hukumnya wajib, tapi dia tidak kerjakan, berarti maksiat ya kekafirannya tidak mengeluarkan dari Islam ala kauli jumhurul ulama berdasarkan pendapat jumhur dari kalangan para ulama Li kauli Abdullah bin Syaqiq berkata Abdullah bin Syaqiq karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya Rasulullah la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairus salah bahwa para sahabat Nabi tidaklah melihat ada satu dari amalan yang kalau ditinggalkan menyebabkan kekufuran keluar dari Islam kecuali sholat. Itu saja. Nah, adapun yang lainnya, ya pemahaman dari pernyataan Abdullah bin Syakir ini menunjukkan bahwa yang lain kalau ditinggalkan tidak sampai menyebabkan kekufuran. Tapi kekafirannya itu kufrun duna kufri. Kufuran yang tidak sampai menyebabkan seorang keluar dari Islam. Nah. Wallahu alam bisawab. Tafadhalu hafizakumullah.